Dikarenakan sekian banyak dalil yang disebutkan dalam nasul kitab was sunnah. Seperti yang telah kita uraikan kemarin, ketika menjelaskan tentang masalah surga. Iktiqat bahwasanya surga itu diciptakan telah ada sekarang ini. Ikhwan fillah azakumullah terkait dengan masalah neraka cukup panjang pembahasan para ulama tentangnya. Dan insyaallah taala pada kesempatan kita hari ini kita akan mengupas masalah neraka menjadi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah tentang sifatun nar sifatnya neraka tentang masalah sifatun nar sifatnya neraka ada beberapa masail masalah-masalah yang diangkat oleh para ulama seputar masalah sifat nar. Masalah yang pertama tentang tempatnya neraka. Makanun nar. Di mana tempat neraka itu sekarang? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang tempatnya neraka sekarang ini. Ada yang mengatakan neraka itu ada di perut bumi yang paling bawah. Ada pula yang mengatakan dia di langit. Dan ada pula yang menyatakan tawakuf. Abstain tidak tahu di mana tempatnya neraka yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama kita terutama dari kalangan Syafi'iyah yang berpendapat tawakuf kita abstain dan bisa memastikan tempatnya neraka ialah Suyuti Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala. Sebab tidak ada nassun sahihun sharih yuhaddidu mawqi'aha. Dikarenakan tidak ada nas dalil yang sahih dan yang tegas menyebutkan tempatnya neraka. Bahkan dikatakan Al-Siddiq Hasan Khan salah seorang ulama dari India setelah beliau membawakan pernyataan ulama-ulama yang tawakuf kata beliau wa qawlu arjahul aqwal wa ahwatuha insyaallah Pendapat ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuat dan yang paling hati-hati insyaallah taala. Sebab tidak ada nas dalil yang sahih, yang tegas, yang menyatakan dengan tegas menjelaskan tempatnya neraka. Dikarenakan dalil tidak ada, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui tempatnya neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang pertama. Dan sesungguhnya nggak penting bagi kita para kawafikum terkait dengan tempatnya neraka ini. Yang paling penting bagaimana caranya selamat daripadanya. Masalah yang berikutnya. Terkait dengan sifatun nar ialah bahwasanya an-nar wasi'atun ba'idatun qa'ruha Neraka itu luas lebar dan dalam sekali dasarnya itu lebar, luas dan dalam. Dasarnya sangat dalam. Ada beberapa argumentasi yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Argumentasi yang pertama ialah bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka A'dadun la tuhsa. Jumlah yang tidak mungkin disensus. Yang tidak mungkin dihitung. Saking banyaknya yang dimasukkan dalam neraka. Allah mengatakan la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in Sungguh aku akan penuhi neraka itu. Neraka jahanam itu. Dengan bangsa manusia dan jin seluruhnya. Bahkan ketika ahlun nar dilemparkan dalam ya, dalam neraka. Neraka tadi menyatakan hal min mazid hal min mazid apakah ada penambahan apakah ada penambahan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami tanyakan kepada neraka jahannam apa kamu telah penuh? Jahanam mengatakan hal min mazid. Ada penambahan lagi? Ada penambahan lagi? Terus demikian. Menunjukkan jum, menunjukkan jumlah orang yang di dalamnya sangat banyak menunjukkan pula bahwasanya neraka sangatlah luas dan sangat dalam dasarnya. Argumentasi yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Abu Hurairah kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan. Suatu kali kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba beliau mendengarkan suara benda jatuh dentuman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Siapa jawab Allah alam kata para sahabat. Qala kata Rasulullah, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nar منذ 70 kharifa." Fahuwa yahwi fin nari ilal an. Ini suara batu. Suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Semenjak 70 tahun yang lalu. Dan dia terus terjun masuk dalam neraka sampai sekarang ini. Baru sampai dasarnya. Menunjukkan kedalaman yang luar biasa dalam. Menunjukkan bahwasanya neraka itu luas dan sangat dalam Argumentasi yang lain. Banyaknya orang-orang yang diseret oleh para malaikat menuju neraka nanti di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari, Abu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Yu'ta fi jahannam Yawma izin laha sab'una alfa zimam. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak. Jahannam pada hari itu akan didatangkan. Pada hari itu dia memiliki 70 ribu tali kekang. 70 ribu tali kekang. Pada tiap-tiap tali ada tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya. Jadi berapa ya? Berapa malaikat yang menariknya? Ah, Masya Allah. tujuh puluh ribu dikalikan tujuh puluh ribu. Berapa? Empat koma satu miliar. Juta kali. Hah? 490 juta. Hah? 4,9 miliar. Itu aja. 70 ribu kali 70 ribu kok. Empat koma sembilan. Masya Allah. Artinya Neraka jahanam itu begitu besar, begitu luas. Talinya saja 70 ribu, masing-masing tali 70 ribu malaikat yang menariknya. Betapa besarnya neraka jahanam ketika itu. Menunjukkan jahanam itu wasiah, luas, besar, lebar, dan sangat dalam. Masalah berikutnya. Terkait dengan sifat neraka ini. Neraka ini laha darokat. Laha darokat. Yang namanya darokat. Itu tingkatan-tingkatan semakin ke bawah. Kalau darajat tingkatan naik ke atas. Neraka memiliki darokat. Tingkatan-tingkatan yang, yang terus ke bawah. Kullu ma tasafal. Ada darokah-darokah yang cukup banyak. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang kaum munafikin di An-Nisa 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar sesungguhnya kaum munafikin itu di darokah terbawah dari api neraka Menunjukkan ada yang paling bawah, ada yang di atasnya lagi, di atasnya lagi, dan yang paling rendah. artinya yang paling cetek, yang paling dangkal. Dan ini semua ikhwanatina azakumullah tergantung kadar dosanya masing-masing. Semakin berat dosanya, semakin bawah tingkatannya. Adapun yang dinukil dari sebagian salaf, adapun yang dinukil oleh dari sebagian salaf yang menyebutkan dengan rinci siapa saja yang diadab pada masing-masing darokah-darokah. Ini sesuatu barakallahu fikum Perlu adanya hujah khusus yang sahih. Namun tidak ada yang sahih. Saya sebutkan di sini. Dinukil dari sebagian salaf. Mereka memperinci orang-orang yang masuk dalam neraka. Yang berada di darokah pertama yang paling dasar, yang paling dangkal, yang paling atas. Ialah usadul muwahidin ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin yang dimasukkan dalam api neraka paling dangkal. Kemudian yang kedua Yahudi. Turun lagi yang kedua Yahudi. Yang ketiga Nasrani. Yang keempat As-Sabi'ah. Yang kelima Majusi. Yang keenam musyrikin Arab. Yang ketujuh yang paling bawah kaum munafikin. Ini perlu dalil. Tidak ada nas Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang masalah ini. Begitu pula para fikum. Yang disebutkan dalam sebagian kitab-kitab kuda masa lalu. Yang menyebutkan nama-nama masing-masing darokah tadi. Darokah pertama namanya Jahannam. Darokah kedua namanya Lawa. Darokah ketiga namanya khutamah. Darokah keempat namanya sa'ir. Darokah yang kelima namanya sakar. Darokah yang keenam namanya jahim. Darokah yang ketujuh namanya hawiyah. Ini semuanya tidak ada nas dalilnya yang sahih. Sehingga kita mengatakan wallahu taala a'lam bisawab. Yang jelas ayatnya mengisyaratkan neraka itu memiliki darokat. Ada yang dangkal, ada yang dalam, dalam, dalam yang paling dalam adalah kaum munafikin. Adalah kaum munafikin dan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kata dosa mereka dan dasar kekufuran mereka. Ayat di atas mengecam secara khusus kaum munafikin yang hatinya menyembunyikan kekufuran sementara bahirnya menampilkan keislaman. Mereka berada di darokah yang paling bawah dari api neraka. Tentunya azabnya lebih parah, lebih keras, lebih panas dibandingkan dengan yang lain. Masalah berikutnya. <coughs> Terkait dengan abwa benar. Pintu-pintu neraka. Disebutkan dalam Nasul Quran pintu neraka ada tujuh. Kalau surga, berapa kemarin? Surga ada delapan. Sementara neraka pintunya ada tujuh. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hijr. Al-Hijr 43 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin." likulli babin minhum juz'un maksum. Sungguh jahanam itu tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Laha sab'atu abwab. Jahanam itu memiliki tujuh pintu. Masing-masing pintu ada bagian-bagian penghuninya yang dibagi yang disebutkan oleh Allah Azza wajalla. Jalla. Allah tujuh pintu. Dia kiamah nanti. Ketika orang-orang kafir dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka datang ke neraka jahanam dalam keadaan pintunya sudah terbuka. Dan mereka langsung dijongkokkan dijerembabkan dalam api neraka. Adapun kalau surga, ketika ahlul jannah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pintunya tertutup. Dan yang kali pertama membuka pintu surga Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang pintu-pintu neraka ini. Disebutkan di Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha." Dan dikiringlah orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahanam zumara berkelompok-kelompok bergelombang-gelombang satu gelombang demi gelombang, satu kelompok demi kelompok, hingga ketika mereka mendatangi jahanam, ternyata pintu-pintunya sudah terbuka. Dikatakan oleh para malaikat yang menjaganya, "Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, fa bi'sa mathwal mutakabbirin." Masuk kalian dalam pintu-pintu jahanam abadi di dalamnya selama-lamanya dan jahanam sejelek-jelek tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Menunjukkan pintu jahanam sudah terbuka sebelum datangnya ahlul ahlun nar, orang-orang kafir yang memasukinya begitu masuk maka mereka tidak akan mungkin lagi bisa keluar dikarenakan pintu-pintu jahanam langsung ditutup dan mereka semuanya abadi dalam neraka selama-lamanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah 'alaihim narun muqsadah." Orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai ashabul mas'amah, atas mereka neraka yang ditutup pintunya. Nar mu'sadah. Mu'sadah mughallaqatul abwab. Tertutup pintunya. Maknanya ketika mereka masuk dalam neraka, digiring ke neraka, pintu terbuka. Mereka langsung dijerembabkan dalam neraka. Begitu mereka semua masuk dalam neraka, tertutup semua pintu-pintunya. Sehingga tidak mungkin bisa lagi keluar daripadanya. Nah, ini terkait dengan pintu-pintu neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namanya apa saja. Kita nggak tahu. Nama-nama pintunya kita tidak tahu. Kalau pintu-pintu surga dikasih tahu namanya ada pintu ini, pintu ini, pintu ini. Neraka wallahu a'lam. Kita nggak tahu ya Pak. Yang penting jumlah pintunya ada berapa? ada tujuh pintu. Masing-masing pintu ada bagian sendiri-sendiri dari penghuni neraka. Adapun nama-nama neraka banyak. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada neraka sa'ir, ada neraka jahim, ada neraka lawa, ada neraka utama, ada neraka hawiyah, dan macam-macam. Itu nama-nama neraka. Intinya namanya apa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muhim itu merupakan Abu benar Masalah berikutnya adalah waku dunar Bahan bakar api neraka. Nama ikhwan, api neraka di yaumul qiyamah nanti bahan bakarnya adalah satu al-ahjar. Al batu, batuan. Yang kedua, Anas al kufar al-fajarah. Bahan bakarnya dalam manusia. yakni manusia-manusia yang kafir, yang fajarah, yang kejam-kejam, yang kecil-kecil. Yang ketiga, bahan bakarnya neraka ialah berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali para anbiya wal mursalin, nabi yang disembah, dan dikecualikan orang-orang soleh yang disembah. Selain mereka, para makhluk yang disembah selain Allah Azza wa Jal, mereka nanti menjadi bahan bakar neraka, dimasukkan neraka bersama dengan musyrikin yang menyembah mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang bahan bakar neraka jahanam ini. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقوتها الناس والحجارة Disebutkan di At-Tahrim yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu jelas. Kalau manusia yang kafir, yang kafir, yang fajir, ahlun nar. Mereka sebagai bahan bakarnya. Adapun yang mukmin tidak masuk. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang disembah selain Allah di yaumul qiyamah nanti juga bakal dimasukkan dalam neraka. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Anbiya ayat yang ke-98 dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalifun. Allah mengatakan sesungguhnya kalian wahai kaum musyrikin, wahai orang-orang kafir, kalian dan apa-apa yang kamu ibadahi selain Allah adalah hasafu jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun. Kamu semuanya akan memasukinya. Kalau seandainya mereka adalah sembahan-sembahan, tidak mungkin mereka memasuki neraka jahannam. Kaum musyrikin sebagai bahan-bahan neraka jahannam. Dan yang kedua, yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Seandainya ada seseorang yang menyembah patung. Taib. Maka musyriknya dan patung yang dia sembah sama-sama dimasukkan dalam neraka sebagai bahan bakar neraka jahanam. Ada orang menyembah pohon keramat. Taib. Maka dia dan Eh, pohon keramat yang dia ibadahi tadi sebagai bahan bakar neraka jahanam. Dikecualikan nabi. Ketika ada orang yang menyembah nabi seperti mereka menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa dan dimasukkan neraka jahanam. Seorang nabi atau orang saleh. Ada manusia yang menyembah orang-orang yang saleh. Maka yang saleh dan dimasukkan dalam neraka jahanam. Dikecualikan mereka ini. Selain itu, dari apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini sebagai upaya untuk semakin membuat e, beratnya azab mereka. Ternyata yang saya ibadahi dan saya sama-sama dalam neraka. Ini bahan bakarnya neraka jahanam. Sehingga semakin dimasuki manusia yang kafir, maka semakin menyala-nyala. Semakin dikasih batu-batuan, semakin menyala-nyala. Semakin dimasukkan di dalamnya apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka semakin menyala-nyala, berkobar-kobar api neraka tadi. Nauzubillah min dzalik. Baik. Neraka ini barakallahu fikum. Panasnya luar biasa. Amat amat sangat panas. Dan asapnya sangat-sangat pekat dan sangat-sangat hitam membahayakan. Ini disebutkan dalam banyak ayat ya kawan. Di antaranya ialah Ayat Allah Subhanahu wa taala wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya maka tempatnya nanti adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api neraka yang mendidih yang sangat-sangat-sangat panas. Allahul Musta'an. Disebutkan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim. Al-Waqi'ah 41 tentang telahnya. Wa ashabu shimal dan orang-orang yang di sebelah kiri. Bagaimana kondisinya mereka ini? mumin dalam racun atau angin yang sangat panas. As-samum ar al-harrah har. Angin yang begitu panas yang beracun. Wahamim mereka juga dalam neraka, dalam, dalam neraka hamim. Yang neraka yang sangat-sangat mendidih. Airnya. Wadhillim yahmum. Dan dalam teduhan atau naungan-naungan yahmum. Asap-asap yang begitu pekat. La itu wala Tidak ada yang sejuk. Tidak ada yang dingin bagi mereka. Dan juga tidak ada yang mulia bagi mereka. Panas Apinya begitu mendidih. Begitu panas. Menyala-nyala, berkobar-kobar. Asapnya begitu pekat. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum bagaimana dahsyatnya dan mengerikannya azab dalam neraka. Allahul musta'an. Disebutkan dalam sebuah hadis disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan Naruna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam apinya kita api yang di dunia ini satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Apinya kita sekarang satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Ada yang mengatakan ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Ya Rasulullah, kalau saya cukup ya Rasulullah. Cukup 70 70 uh, tingkat saja. Rasul mengatakan fadilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu harrihinna. Katanya para sahabat ya Rasulullah, kenapa enggak cukup dengan dengan apinya kita saja? Api dunia saja. Rasul mengatakan tidak. Apinya neraka jahanam dilebihkan atas apinya dunia dengan 69 bagian. Masing-masing bagian panasnya seperti panasnya api dunia. Sangat panas ya. Api yang ada di dunia saja kalau dinyalakan itu bisa menghanguskan dan menghancurkan segala sesuatu. Semua akan lumat, akan lenyap, akan hilang. Dilahap oleh si jago merah yang menyala-nyala itu. Itu api dunia. Sudah mengerikan seperti itu. Apalagi api nanti di neraka jahanam 70 kali lipat. 70 bagian. Allahu musta'an. Luar biasa. Ini terkait dengan panasnya neraka jahanam dan apinya. Barakallahu fikum. Di sebagian dalam riwayat yang lain, panasnya api neraka jahanam itu ternyata berefek kepada dunia dan orang-orang yang tinggal di dunia ini. Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ishtattal har abridu bis salah fa inna shittatal harri min fayhi jahannam." apabila panas itu sangat terik. Bila panas sangat-sangat terik, maka tunggu waktu dingin untuk mengerjakan sholat zuhur. Sebab panas yang begitu terik itu merupakan hembusan neraka jahanam. Kalian bayangkan, pernahkah antum tinggal di sebuah tempat yang panasnya luar biasa? Hmm? Begitu panas, begitu menyengat, begitu terik. Tidak ada angin. Panas yang luar biasa. Itu baru hembusan neraka jahanam. Baru hembusannya. Antum sakalang kabut harus cari es, harus cari kipas angin. Kipas angin tidak mempan, cari AC. AC paling pol. Paling pol. Masih juga panas double AC, tiga AC, empat AC baru dingin. Panas yang kamu rasakan itu ya ikhwan, itu baru fayhu jahannam. Hembusan saja. Panasnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan apinya? Lalu bagaimana dengan dalamnya? Wallahul musta'an. Dan neraka ini barakallahu fikum selalu dinyalakan setiap harinya. Selalu dinyalakan setiap harinya. Terutama ketika ahlun nar datang. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa idzal jahim su'irat dan ketika neraka jahim ditas'ir yakni neraka jahim dinyalakan dipanaskan Disebutkan itu tiap hari. Dan lebih-lebih lagi ketika penghuninya akan datang. Masalah yang lain. Terkait dengan neraka ini para fikum. Ada satu riwayat sahih yang wajib untuk kita imani terkait dengan neraka ini. Sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Wajib untuk mengatakan sami'na wa Apa itu? Disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad. Juga Imam di dalam sunannya. Dari jalurnya Al-A'mash. An Nabi Saleh عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسابدا يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولساد ينطق تقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين Kata Rasul memberitakan ya ikhwan. Akan keluar di hari kiamat nanti leher sebuah leher dari api neraka. Rasul mengatakan leher ini memiliki dua mata yang melihat punya dua telinga yang mendengar, Dan punya lesan yang berbicara. Dia mengatakan aku dipasrahi, diserai tugas untuk mengazab tiga jenis orang. Yang pertama siapa saja yang congkak, yang angkuh, yang membangkang. Dan yang kedua yang berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga orang-orang yang suka foto-foto mengambil gambarnya makhluk hidup makhluk yang bernyawa. Musawiri. Ini barakallahu fikum menunjukkan satu bahwasanya neraka itu berbicara. Neraka bisa ngomong. Api yang menyala-nyala itu bisa ngomong. Bahkan dari neraka jahanam muncul yang namanya unukun, leher tadi. Ada dua matanya, ada dua telinga, ada satu resan dan dia berbicara. Ini semuanya wajib diyakini. Kamu yakini samina wa sodakna Rasul mengatakan demikian Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Matanya bagaimana, telinganya bagaimana, lesannya bagaimana, tentunya kayak apa, wallahu alam. Itu perkara baik. Yang penting kita meyakini ini benar. Juga disebutkan هذا واضح disebutkan dalam Al-Quranul Karim ya Dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang neraka ini disebutkan di Al-Furqan ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika neraka melihat penghuni-penghuninya mau datang dari jauh, dia belum masuk. Orang-orang kafir, ahlun nar yang dikiring diseret ke neraka jahanam dari jauh Jahannam melihat mereka. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ahlun nar, orang-orang kafir yang hendak dimasukkan dalam neraka jahanam itu, mereka mendengarkan suara-suara lolongan, suara-suara histeris, suara-suara yang menakutkan dari neraka tadi. Taghayyub wa zafir. Al-aswat al-mur'ibah suara-suara yang mengerikan, suara-suara yang menakutkan dari neraka jahanam tadi. Sehingga orang kafir tadi semakin ketakutan, semakin mengerikan, semakin ngeri. Mendengarkan suara-suara itu dari dalamnya neraka jahanam. Menunjukkan mereka bersuara. Neraka jahanam berbicara. Kata kalam berbicara. busir melihat. Watasma' mendengar. Ini semuanya perlu diyakini saja, jangan ditolak atau diingkari. Jangan mengatakan tidak masuk akal. Masa api-api yang gejolak gitu bisa ngomong. Jangan menggunakan akalnya manusia. Sempit, dangkal, buntu. Yang digunakan nas dalil. Selama sahih riwayatnya dan semuanya sahih, ayat dan hadis, Diyakini seyakin-yakinnya. Neraka itu bisa berbicara. <coughs> Masya Allah. Ini semua menambah semakin ngerinya suasana barakallahu Masalah yang Hah? Masalah yang berapa ya Pak? Yang berikutnya. Apakah ada Apakah ada seseorang dari kalangan makhluk Allah Azza wa Jal di dunia ini yang sudah melihat neraka yang sudah melihat neraka dengan mata kepalanya sendiri apakah sudah ada tadi kan disebutkan neraka sudah diciptakan neraka sudah ada sekarang ini apakah sudah ada orang dari makhluk Allah Azza wa yang melihat neraka dengan mata kepala mereka sendiri Hah? Ada. Siapa? Fir'aun. Fir'aun dimasukkan dalam neraka. Yang menyaksikan langsung. Nah, jawabannya ada. Dan itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa Isra Mi'raj dan juga ketika beliau sedang melaksanakan Salatul khusuf. Sederhana. Yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ketika sedang sederhana, beliau maju, beliau mundur. Panjang riwayatnya ya, kon. Beliau menyatakan setelah selesai salat menceritakan apa yang terjadi. Wa ra'aitun nar Falam arakal yawma mawbaran qad afdha wa ra'aitu aktsara ahliha nisa Tadi saya melihat neraka maka aku belum pernah melihat suatu pemandangan pun pada hari ini yang lebih mengerikan dibandingkan pemandangan neraka tadi. Dan saya lihat ternyata mayoritas penghuni neraka kaum wanita. Itulah yang kalian saksikan tadi saya mundur ke belakang. Menunjukkan apa ya, Ikhwan? Menunjukkan Rasul melihat neraka dengan mata kepalanya sendiri. Itu jelas. Pertanyaan yang berikutnya, apakah ada orang yang mimpi lihat neraka? Apakah ada orang yang mimpi melihat neraka? Jawabannya? Ada nggak ya? Ada nggak ya yang mimpi lihat neraka? Ada nggak? Jawabannya barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih ada. Mimpi itu dialami oleh salah seorang sahabat Rasul. Sahabat yang pernah mimpi melihat neraka ialah sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia menceritakan roa itu fil manam. Saya pernah melihat dalam mimpi. Saya pernah bermimpi. Dalam tidurku itu saya didatangi dua malaikat. Masing-masing malaikat di tangannya ini ada pemukul dari besi. Pemukul penghancur godam dari besi. Kemudian salah seorang malaikat tadi menemui aku. Di tangannya ada pemukul godam dari besi. Dia mengatakan lantura, kamu jangan takut, kamu jangan takut. Nikmar rojulu anta, sebaik-baik orang itu adalah kamu. Lau kunta tuktiru salata minal lail. Sebaik-baik orang itu kamu kalau kamu banyak yang lailnya. Kata Ibnu Umar, lalu mereka membawa aku. Dibawa pergi sampai mereka menghentikan aku Persis di bibir neraka jahanam. Ala syafiri jahanam. Aku diberhentikan di pinggir neraka jahanam. Fa'idha hiya matwiyatun bi. Ternyata jahanam itu dilipat seperti lipatan-lipatan sumur. Dilipat sebagaimana lipatan-lipatan sumur. Dia juga punya tanduk sebagaimana tanduk-tanduknya sumur. Masing-masing dari dua tanduk atau di antara dua tanduk-tanduk tadi ada malaikat yang di tangannya ada godam dari besi tadi. Tiba-tiba kata dia, saya melihat di dalam neraka itu rijalun nabi bisalasil. Laki-laki yang digantung dengan rantai besi. Ru'usuhum asfaluhum. Kepala mereka di bawah. Gantung kepala di bawah. Kaki di atas. Dengan rantai-rantai besi. Dan saya mengenali ada beberapa orang-orang Quraisy yang diazab di situ. Lalu mereka pun memalingkan aku balik melalui jalur sebelah kanan. Terbangun dari mimpinya. Katanya Ibnu Umar faqasastuha ala Hafsah. Saya pun mengisahkan mimpi tadi kepada Hafsah. Suatu harinya, dari yang merupakan istrinya, istrinya Rasul. Faqassadha Hafsah ala Rasulullah. Lalu Hafsah menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasul mengatakan, Inna Abdullah rajulun Salih. Abdullah bin Umar laki-laki yang saleh. Artinya dikhabarkan, eh, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya itu riwayat yang dijumpai yang menyebutkan bahwasanya ada salah seorang dari hamba Allah Azza wa Jalla mimpi melihat neraka. Jangan jangan punya niatan mimpi seperti itu ya. Itu mimpi yang begitu mengerikan barakallahu. Ringkasnya yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mimpi melihat neraka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah. Ini pembahasan yang pertama terkait dengan sifat-sifatnya neraka. Pembahasan yang berikutnya Pembahasan yang berikutnya Pembahasan tentang penghuni neraka. Pembahasan tentang penghuni neraka. Perlu dipahami Orang-orang yang dimasukkan dalam neraka ada dua macam. Yang pertama ialah yang abadi di dalam neraka selama-lamanya. Al-mukhalladuna finnar. Yang kedua, yang dimasukkan dalam neraka tetapi tidak abadi di dalamnya selama-lamanya. Ada dua. Baik, adapun yang pertama, Penghuni neraka yang abadi di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu ialah orang-orang kafir. Dari kalangan ahli kitab. Al-Yahud wa Nasara. Juga orang-orang kafir. Dari kalangan kaum musyrikin. Dengan berbagai macam ragam. Paham dan sektenya. Semua yang kafir Ketika mereka dalam neraka abadi di dalamnya selama-lamanya. Memang neraka itu makwa al-kafarah al-musyrikin. Nama ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Menjelaskan tentang hal ini banyak ayatnya. Yang menjelaskan mereka itu adalah orang-orang kafir yang abadi dalam neraka selama-lamanya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kafir ayat yang ke-36. Dan orang-orang yang kafir mereka nanti mendapatkan neraka jahannam mereka tidak diputuskan atas mereka hingga mereka mati. Tidak pula diringankan azabnya mereka. Tidak dimatikan, nggak dibikin mati, dan juga tidak diringankan azab. Berarti disiksa dalam keadaan mereka hidup. Sehingga begitu menyakitkan. Dalam ayat ini, ikhwan, yang diazab dengan mereka siapa? Alladzina kafaru orang-orang kafir. Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka lah penghuni neraka. Mereka semuanya abadi di dalamnya selama-lamanya. Juga di Al-Bayyinah Allah mengatakan dalam firman-Nya, ladzina kafaru min al kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalifina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ini wadah, gamblang jelas. Penghuni neraka, penghuni neraka barakallahu fikum yang abadi di dalamnya selama-lamanya orang-orang kafir dengan berbagai macam bentuk-bentuk kekufuran dan sekte-sekte mereka. Termasuk di dalam mereka. Orang-orang yang murtad dari agamanya. Dan dia mati di atas kekufurannya. Neraka tempat. Juga kaum munafikin zindi kaum zanadiqah. Munafik i'tiqadi. Yang menyembunyikan kufur dalam hati mereka juga dalam neraka bahkan kil asfali minan nar. Di yang paling bawah dari api neraka. Begitu pula barakallahu fikum dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang dikafirkan para ulama. Balikan ya. Ashabul ahwa'i wal bid'ah yang dikafirkan para ulama dan mereka mati di atas kekufurannya maka tempatnya dalam neraka jahanam khalidina fiha abada. Barakallahu Intinya semua orang-orang kafir. Semua orang-orang kafir. Tempatnya dalam neraka barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam beberapa riwayat dalil Adanya orang-orang tertentu barakallahu fikum. Ada orang-orang tertentu yang dinaskan disebutkan langsung namanya sebagai ahlu nar. Maka sikap kita menyatakan mereka adalah ahlu nar. Bagaimana pembahasan kemarin barakallahu fikum terkait dengan masalah terkait dengan masalah orang-orang yang dimasukkan dalam surga. Juga terkait dengan neraka. Konsepnya ahlu sunnah prinsipnya alusuna tidak diperbolehkan mempersaksikan orang dengan surga atau dengan neraka kecuali yang ada yang ada dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, tidak boleh mengklaim, menfonis bulan dalam surga, bulan dalam neraka. Tidak boleh. Hanya boleh secara umum saja. Barang siapa yang mati kafir, neraka tempatnya. Orang-orang Yahudi, neraka tempatnya. Nasrani, neraka tempatnya. Semua musyrikin, neraka tempatnya. Adapun fonis tidak bisa. Harus dengan dalil barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Abu Lahab dan istrinya. yada abi Lahab wa tab. Ma anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya binar ini barakallahu fikum surat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah nah sedikit belok apa ya faedah sampingan ini surat paling dibenci oleh Syiah Rafidhah. Alasannya Abu Lahab itu pamannya Rasul. Pamannya Rasul. Singkirkan Al-Lahab. singkirkan diganti dengan suratul wilayah. Surat tentang kewalian Ali bin Abi Thalib. Namanya suratul wilayah. Jadi ciri-cirinya kalau antum lagi jamaah sholat maghrib atau isya atau subuh. Kok imamnya membaca tabbat yada abi Tiba-tiba ada orang membatalkan sholatnya mundur ke belakang. Itu syiah. Itu syiah. Mereka tidak bakal bisa mendengarkan surat ini. Padahal Abu Lahab kafir. Mati kafir. Itu menunjukkan mereka pembela muslim atau pembela kafir. Syiar Rafidah pembela orang-orang kafir. Sedikit maklumat suatu. Nah, Itu ciri, ciri syiar, Atau antum ada seorang imam yang tidak pernah mau baca Al-Lahab. ketika dia baca akhir surat, kan tertib. Ketika sampai membaca Idza syaa nasrullahi wal fath. Selesai kan? Apa setelah itu? Allah Dapat dia ada Abilahab. Dilonjali sama dia. Idza syaa nasrullahi wal fath. Sampai selesai langsung qul huwallahu ahad. Meloncati surat Allah dapat dia ada ini. Itu Imam Syiah. Lihat Imamnya punya pemahaman Syiah Rasulullah. Gusur. Ya, kalau punya kawan gusur. Sedikit belok. Al-Muhim. Yang disebutkan dalam Nasul Kitab wa Sunnah. Termasuk yang dinyatakan dalam neraka. Abu Lahab dan istrinya. Ada lagi yang lain? Siapa? Yang dalam Nasul Quran. Fir'aun. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Dalam nasul Quran. Nasul Quran. Istrinya Nabi Nuh. Dan istrinya Nabi Lut. Wah. bingung. Istrinya. Bukan Nabi Nuh. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Dikatakan masuk kamu berdua dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk dalam neraka. Itu istri Nabi Nuh dan Nabi Lot. Gak ada pengaruhnya dengan Nabi tersebut ya. Hah? Terus siapa lagi? Anaknya Nabi Nuh. Siapa lagi? Tolib yang disebutkan dalam nas hadis. Siapa lagi? Amr ibnu Luhai Amr ibnu Abi ibnu Hal al-Khuzai. Naam. Ini semuanya ikhwan ada nas-nas dalilnya. Ketika ada maka dinyatakan dalam neraka. Barakallahu Kalau tidak ada tidak bisa mengklaim seseorang dalam neraka. Kita hanya bisa menghukumi secara umum saja. Barang siapa yang mati kafir, neraka. Barang siapa yang Yahudi, Nasrani, musyrikin, kafir, neraka tempatnya. Seperti itu. Nah, saya mau tanya ini. Tadi tadi pembahasan manusia itu jin, jin. Hah? Apakah ada bangsa jin yang dimasukkan dalam surga? Apakah ada bangsa jin dimasukkan dalam neraka? Ye. Jin loh ya. Jin, bukan antum. Jin. Apakah ada jin-jin yang dimasukkan dalam neraka, dalam surga? Jin ya, Pak. Nah, prinsipnya ya ikhwan, itu harus paham ya ikhwan. Bangsa jin sama dengan bangsa manusia. Mereka itu mukallaf. Terkena beban beban agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin sama dengan manusia beribadah kepada Allah Berarti mereka mukallaf. Kalau bangsa manusia ada yang dalam surga, ada yang dalam neraka. Maka begitu pula bangsa jin. Ada yang dalam surga yang mukminin, ada juga yang dalam neraka. Mereka adalah orang-orang kafir. Gimana? Jin, jin itu kan diciptakan dari api. Nah, kalau dimasukkan dalam neraka nggak ada rasanya. Api dimasukkan api. Gimana ya, Pak? taslim saja. Jawabannya gimana? Jawabannya para kelas hukum, iya. Memang bangsa jin diciptakan dari api. Tetapi mereka sudah berubah dari wujud asalnya. Bukan makhluk api. Ya makhluk biasa. Dia ya, ada matanya, kupingnya, telinganya, hidungnya, mulutnya, rambutnya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, darahnya. Sama. Sebagaimana manusia diciptakan asalnya yang dari mana Evan? Tanah, tanah liat. Nabi Adam. Nabi Adam bukan manusia tanah. Tapi sudah berubah dari wujud aslinya sebagaimana antum sekarang ini. Ya, ada kulitnya, dagingnya, darahnya, itunya, maksudnya, kukunya. Paham tuh? Nah, sehingga orang-orang kafir dari kalangan neraka, dari kalangan bangsa jin juga dimasukkan dalam api dan mereka nanti merasakan siksa yang luar biasa. <clears throat> Bukti yang menunjukkan bangsa jin sudah berubah dari wujud aslinya. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat. Sedang sholat. Tiba-tiba ada setan bangsa jin membawa membawa obor api. Mau di uh, di diapakan? Dicolokkan kepada Rasulullah itu. Langsung Rasul tangkap lehernya, dicekik oleh Rasul. Beliau dan beliau mengatakan, saya merasakan dinginnya lidah dia, di tanganku. Kalau seandainya bukan karena doanya saudaraku Nabi Allah Sulaiman, aku akan ikat dia di tiang-tiang masjid. Sehingga besok anak-anak Madinah menyaksikan jendela dilepaskan oleh Rasul. Yang pertama, jin tadi bawa obor api. Ya, kalau makhluk api ngapain bawa obor? Ya, langsung aja badannya begitu. Yang kedua, Rasul bisa mencekiknya. Kalau api, kamu mencekik. Yang ketiga, Rasul merasakan lidahnya. Berarti sudah berubah dari wujud aku. Ya sebagaimana antum. Bedanya antum fi ahsan tabwi. Antum ini ya kawan dalam bentuk yang paling bagus. Mereka paling jelek. Paling jelek. Nah, para setan setan jin-jin itu itu penggambaran yang jelek. Ada sebuah pohon dalam neraka namanya pohon apa ya, Pak? Pohon zakum. Ya, pohon zakum. Apa kata Allah mensifatkannya? Seperti kepala kepala syaitan. Ka'annaha ru'usus syayatin. Gambaran jeleknya pohon tadi, jelek, ngeri, pedeni gitu ya kan. Itu kayak kepala-kepala setan. Berarti setan Nyatanya saya pernah lihat jin. Ganteng ya jinnya. Saya pernah digoda suatu malam lagi di kamar sendirian ada jin perempuan cantik jelita. Jadi gimana ya Pak? Jangan ngantuk atau ini. Hah? Jawabannya itu bukan wujud aslinya jin. Itu jelmaannya jin. Paham tuh? Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan sedikit sandingan biasa ya, sekarang ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan barang siapa yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya, maka ditolak persaksiannya. Artinya dia pendusta. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la Sesungguhnya iblis dan anak keturunannya bisa melihat kalian dari sisi yang kamu tidak mungkin melihat mereka. Sehingga yang ada itu jelmaan jin. Mereka dikasih ke kelebihan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjelma menjadi berbagai macam bentuk-bentuk yang ada. Bisa ya Pak? Tapi jin tidak bisa menjelma atau menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa. Hmm. Tahu tahu muncul kayak antum. apa? Eh, tadi perasaan saya melihat bulan. Maksudnya tidak ada ya. Mungkin jelmaan jin. Sudah mati bulannya kalau tahu muncul lagi. Al-Muhim. Kembali pada pembahasannya. Orang-orang kafir. Dari kalangan bangsa jin. Juga di dalam neraka tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya <clears throat> disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-119 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tammat kalimatu rabbika la anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in dan telah sempurna kalimat Rabbu yang memutuskan sungguh-sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan bangsa jin dan bangsa manusia semuanya. Manusia jin yang kafir dimasukkan dalam nerakanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, ini yang pertama. Penghuni neraka yang dikatakan abadi dalam neraka selama-lamanya. Mereka orang-orang kafir atau orang-orang yang murtad dari agamanya mati di atas kemurtadannya ashabul ahwa'i wal bid'ah yang dikatakan kafir oleh para ulama dan mereka mati di atas kekufurannya abadi dalam neraka selama-lamanya. Adapun yang kedua yang masuk neraka tetapi tidak abadi. Mereka itu ialah usatul muwahhidin. Ahli tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mati di atas kemaksiatannya dan Allah berkehendak tidak mengampuni dosanya. Juga tidak mendapatkan syafaat dari orang-orang yang berhak memberikan syafaat maka mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Masuk dalam neraka jahanam tetapi tidak abadi. Dimasukkan dalam neraka jahanam barakallahu fikum sesuai dengan kadar dosanya. Ketika dosanya bersih, tayyib, dosanya habis, bersih, mereka dikeluarkan dari neraka jahanam. Atau ketika dimasukkan dalam, dalam neraka jahanam, dapat syafaat, dikeluarkan dari neraka jahanam. Baru kemudian dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kalangan mereka ada yang sudah masuk dalam neraka jahanam sampai kosong Sudah kayak arm Daging panggang yang kosong Paham? Dimasukkan, ya di, dikeluarkan dari neraka jahanam. Dimasukkan dalam nahrul hayat Sebagai kehidupan. Tumbuh. Jadi makhluk yang begitu ini, begitu ideal dan dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Dibahas kemarin ada salah satu orang sebagai ahli yang paling terakhir. Masih ingat? Mereka semua dari kalangan jahannamiyun, ex mantan-mantan mereka jahannam. Barakallahu Ini yang tidak ada. Ini hanya diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah salafi. Diingkari oleh orang-orang khawarij diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena mereka meyakini pelaku dosa besar kafir dan dalam neraka mereka abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini terkait dengan masalah dua macam orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Paham soal ya? saya mau tanya. Ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah. Yang mati di atas kebid'ahannya. Dalam neraka. Abadi. Ataukah tidak? Ya, jawaban. Abadi atau tidak? Saya ulangi lagi. Ashabul ahwa'i wal bid'ah. Firqah-firqah sekte-sekte yang sesat. Orang-orang yang menyimpa yang sesat. Dari kalangan ahlul bid'ah. Mati di atas bid'ahnya. Dalam neraka. Abadi. Ataukah tidak abadi? Hah? Tidak. Kenapa? Karena belum kafir. Nah. Masya Allah. Khawarij ada ikhtilaf. Ha? Ah, ah, labas. Khawarij ada, ada ikhtilaf, ada mengatakan kafir, ada mengatakan Jawabannya dirinci. Kalau bid'ahnya itu mengeluarkan dia dari Islam, kita hanya menghukumi secara zahir. Artinya Allah yang Maha Tahu. Konsepnya kalau bid'ahnya tadi mengeluarkan dia dari Islam, maka dia abadi dalam neraka selama-lamanya sebagaimana orang-orang kafir. Hati-hati, bid'ah itu pos menuju kekufuran. Akhirnya kita mengatakan dia masih muslim, kita nggak tahu. Kok ternyata kafir? Kita nggak tahu. Yang kedua, bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia fasik. Dia fasik dengan bid'ahnya. Yang ini tidak abadi dalam neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bahasan yang berikutnya. Tentang penghuni neraka. azakumullah, penghuni neraka itu sangatlah banyak. Ahlun nar kathir. Penghuni neraka itu sangat banyak jumlah. Sangat banyak. Allah mengatakan la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Terangan tadi yang namanya jahanam begitu luas, begitu lebar, begitu dalam, itu penuh penuh dengan bangsa jin dan penuh dengan bangsa manusia yang kafir. Berarti jumlahnya sangatlah banyak. Sangatlah banyak para fikum. Di antara argumentasi yang menunjukkan hal ini ialah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan Yaqulullah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Adam wahai Adam beliau menjawab labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik Allah mengatakan akhrij ba'an nar keluarkan kiriman ke neraka. Kata Nabi Adam, "Wama ma Apa kiriman neraka itu? Qala Allah mengatakan min kulli alfin tis'u mi'ah wa tis'atun min kulli alfin tis'u mi'ah wa tis'atun wa tis'un dari setiap seribu orang kiriman nerakanya 999 orang. Yang satu selamat. Berapa perbandingannya ya Pak? Bayangkan, per per seribu orang satu saja yang selamat. Yang 999 merupakan paket menuju neraka. Fadzaka hina يشيب saghir wa كل kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sakra wa ma hum bisakra walakin Ketika itulah anak-anak kecil langsung beruban. Yang hamil langsung menggugurkan apa kandungannya, langsung melahirkan. Dan kamu mendapati umat manusia kayak orang mabuk, padahal bukan mabuk. Tetapi azab Allah sangatlah pedih. Mendengarkan sabda Rasul ini, istadda alaihim. Khabar ini membuat ngeri para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna dzalika rajul?" Siapa di antara kami laki-laki yang selamat itu? Perseribu satu yang selamat. Allah Rasul mengatakan abshiru abshiru Hendaklah kamu bergembira wahai para sahabat. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfa wa minkum wahid. Tenang, tenang. Hendaklah kamu semua bergembira. Dari Ya'juj dan Ma'juj seribu orang. Dari kalangan kalian satu orang. Berarti dari kalangan orang-orang kafir yang banyak masuk dalam neraka. Ya'juj wa Ma'juj disepakati oleh para ulama termasuk Bani Adam. Bukan makhluk di lain planet. Bukan juga malaikat, juga bukan, juga bukan pada jin. Mereka dari Bani Adam. Tapi kafir. Rasul mengatakan, Syiru, gembira, eh, kamu bergembira. Dari kalangan Yajud, Wamajud, seribu orang. Kalian satu. Yajud, seribu. Kalian satu. Itu menunjukkan yang kafir itu lebih banyak daripada yang muslim. Sehingga yang dimasukkan dalam paket neraka itu lebih banyak orang-orang kafirnya. Yang bergembira kaum muslimin. Yang gak muslim, nggak gembira ya Pak. Sehingga antum bisa mendapatkan bisyara ini kalau antum muslim. Di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kamunya balilu, jadi orang kafir. Masuk dalam paket neraka. Rasul mengatakan setelah itu. Umma qala walladhi nafsi biyati. Inni la atma'u Antakunu thulutha ahl jannah. Demi Allah, saya sangat-sangat berharap kalian nanti menjadi sepertiga ahlu jannah. Warganya siapa ya Pak? Para sahabat. Bukan antum. Para sahabat. Antum wahai para sahabatku. Saya berharap menjadi sepertiga ahlu jannah. Berarti tinggal berapa ya Pak? Dua pertiga. Katanya para sahabat, Fahamitna Allah wa kafarna. Kami bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Alhamdulillah Allah Akbar. Begitu kata para sahabat. Kala kata Rasulullah walladzi di biyadih. Inni la atma'u an takunu syatra ahli jannah. Sungguh demi Allah aku sangat berharap kalian separuhnya ahli jannah. Tinggal berapa ya ikhwan? Tinggal separuhnya lagi ya ikhwan. Tinggal separuhnya lagi. Nah kalau para sahabat separuh, yang lain tinggal separuh, Allahul Musta'an. Nah, Kuota surga ini semakin menipis. Tidak sebarang orang dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Rasul mengatakan inna masalakum fil umam kama ya salis syaratil bayda fi jildis sauril aswad. Sesungguhnya perumpamaan kalian wahai kaum muslimin Wahai para sahabat, dibandingkan dengan umat-umat yang ada, diumpamakan seperti rambut putih. Rambut putih yang ada di kulitnya kebo atau sapi hitam. Sapi, bulunya, semuanya hitam. Hanya satu yang putih. Nampak apa nggak nampak? Tidak nampak. Sangat sedikit. Yang lainnya, kafir, termasuk ahlun nar, termasuk paketnya neraka. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memasukkan kita termasuk daripada yang satu tadi, termasuk ahlu jannah, dan dan memasukkan termasuk paketnya neraka. Dan ada kata-kata dan ya Dari sekian banyak barakallahu fikum ahlun nar, yang paling banyak sebagai penghuni neraka adalah adalah kaum wanita. Wanita itu yang paling banyak dalam neraka. Sebagaimana wanita juga paling banyak dalam surga. Kok bisa? Kok bisa ya, Pak? Adapun yang dalam neraka, mereka adalah nisa'u ahli dunia. Wanita-wanita dunia dimasukkan dalam neraka. Tidak ada bidadari dalam neraka. Paham tuh? Adapun mereka menjadi mayoritas penghuni surga. Dikarenakan yang dimasukkan dalam surga ada wanitanya. Dan masing-masing laki-laki dapat. Dapat. Berapa? Dapat. Dua bidadari. Otomatis minimalnya dua kali lipatnya laki-laki. Apalagi yang dapat sampai dua. Berarti wanita-wanita dunia yang masuk dalam surga sedikit. Itu sebenarnya Rasul Evan. Ya, Akallu al-jannah. Tetapi dalam surga nanti banyak perempuan. Dari kalangan tidak dari tidak dari surga. Maka ini merupakan ancaman dan kecaman. Peringatan keras bagi kaum wanita. Rasulullah SAW menyatakan dalam banyak sabdanya. bahwasanya kaum wanita itu sebagai mayoritas penghuni neraka. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW. Wa kuntu ala babin nar Faida idza 'ammatu man dakhalaha an-nisa. Saya berdiri di pintu neraka. Ternyata yang mayoritas yang memasuki neraka adalah kaum wanita. Dalam Bukhari Muslim juga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna Fa inni ra'aitu kunna aktar ahli nar. Wahai para wanita, hendaklah kalian gemar bersedekah sebab aku menyaksikan kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah. Kenapa kok demikian ya Rasulullah? Tolong jamkan baik-baik wahai para wanita. Jawabannya Rasulullah ini. Kenapa mereka menjadi kebanyakan ahlunar? Rasul mengatakan takfurnal la'na wa takfurnal ashir. Dikarenakan kalian wahai kaum wanita banyak melaknat, banyak ngedumel, banyak mengeluh dan mengkufuri kebaikan sang suami. Wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya. Wanita-wanita yang membangkang kepada suaminya. Wanita-wanita yang berani kepada suaminya. Ini wanita tipe-tipe ahlu nar. Maka ada dua solusi inti. Di samping iman, amal saleh, takwa kepada Allah secara umum. Upaya untuk menyelamatkan wanita dari neraka. Yang pertama, banyak sodakoh. Jangan banyak belanja. Jangan banyak beli-beli untuk make up, ah, make up, make up, perhiasan-perhiasan, Ya, boleh sih, lagi dia mampu. Tapi ingat, perbanyak sodako dan infaknya. Supaya selamat dari api neraka. Yang kedua, yang solihah kepada suaminya. Yang solihah kepada suaminya. Tak kasih kuncinya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan Nasai dalam bukunya Isyatun Nisa. Ditanya Rasulullah SAW, Ya Rasulullah man khairun nisa? Ya Rasulullah siapa itu wanita yang terbaik? Ini wanitanya wanita terbaik, wanita ahlul jannah ya. Siapa itu khairun nisa? Rasul mengatakan antuti aida amar. Taat bila suaminya memerintah. Taat bila suaminya memerintah. Batasannya perintah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang syar'i atau perintah dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Apapun perintah suami taati selama syar'i dan mubah. Apalagi perintah yang satu itu. Satu itu jangan sampai menolak. Kalau sampai menolak dan suaminya marah, kamu dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Sampai kamu kembali pada suaminya kamu. Itu bahaya itu. Sampai ditolak oleh-oleh sama yang lain. <clears throat> Tayyib. Tadi. Jangan mengeluh. Jangan banyak ngersulo. Kata orang Jawa. Mengeluh. Medumel. grundel, Ngomel mencelah melaknat dan segala macam. Yang ikhlas. Ikhlas, jujur, sepenuh hati, niatkan lillahi ta'ala. Dapat pahala. Nah, apapun. Walaupun dalam kondisi kamu letih, kamu payah, kamu capek. taat. Itu kunci surga selamat dari neraka. Yang kedua kata Rasul. <clears throat> Wa anta surra idza nawar. Sedap mata suami memandang. Nah, suaminya senang memandang dirinya. Berarti wanita yang solihah yang terbaik yang betul-betul menjaga penampilannya di depan saja. Bukan pada yang lain. Suami dipikir supaya suami kamu نا تای jarak antara dua bahu. Dua bahu orang kafir di neraka nanti itu sejarak tiga hari safar untuk orang penunggang kuda yang sangat cepat. Nah, Antum ya, naik kuda, kuda yang cepat, oh, dipacu selama tiga hari. Selama tiga hari. Jarak sejauh itu, itu jarak antara bahu, antara bahu pertama dan bahu keduanya orang kafir yang dalam neraka jahanam. Jadi yang asalnya kayak kita, gitu, jangan bilang kayak kita, yang kayak mereka itu ya, yang kafir-kafir yang yang bodinya ya kecil-kecil begitu, membesar, membesar, membesar sampai sebesar itu. Dalam keadaan jumlah yang masuk dalam neraka sangat banyak. Berarti apa ya Pak? Nerakanya sangat luas, lebar dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan darsul kafir au naful kafir mithlu Uhud wa ghiladu jildihi mathiratu thalath. Ha? gigi taring orang kafir. Gigi taringnya ya kan. Gigi taringnya orang kafir. Seperti guru Uhud. Kemudian ketebalan kulitnya. Ketebalan kulitnya itu sejauh tiga hari perjalanan. Sangat tebal. Besar betul-betul raksasa yang luar biasa. di di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan membayangkan nah kalau gitulah bagi rasanya, Tidak ada rasanya azab neraka. Oh, Sebesar itu Allah merubah ciptaan mereka. Tapi rasa siksaannya luar biasa menyakitkan. Nah, bagaimana kiranya kalau disiksa dalam bentuk aslinya yang kecil-kecil ini. Ya Allah, lumer ya Pak. Itu semuanya kita yakini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat-riwayat yang ada. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan ahlun nar, penghuni penghuni neraka barakallahu fikum. <clears throat> Pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah azab benar. Azab dalam neraka nanti barakallahu Lanjut. Atau sudah. Lanjut sudah. <clears throat> Jawabannya lanjut. <clears throat> Tanggung ya, Abi. Tinggal setengah jam lagi azan. Kipaskan azan apa? Kipaskan azan atau kasih dah? Kita <clears throat> ya. Baik. Terkait dengan azabnya penghuni neraka. Yang pertama terkait dengan makanan dan minuman mereka ya. <clears throat> Makanannya ahlun nar, minumannya ahlun nar, dan pakaiannya ahlun nar. Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> menyebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Ghashiyah menjelaskan tentang makanannya ahlu nar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'." Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari dhari' makanan yang tidak menggemukkan dan tidak mencukupi dari kelaparan. Abari <clears throat> itu sebuah duri. Nama sebuah duri di wilayah Hijaz. Hijaz dikenal dengan sebutan Syabrak. Duri Syabrak atau namanya Abari. Ibnu Abbas menyatakan syabrak. Syabrak itu nabatun. Sebuah tumbuh-tumbuhan nabati yang memiliki duri yang menempel di muka bumi. Apabila dia berkembang, namanya dori. Kalau syabrak yang menempel di muka bumi. Itu dia tumbuh berkembang, namanya dori. Berarti mereka dikasih makanan dari duri-duri yang tajam-tajam. Allah <coughs> Sehingga semakin dimakan <coughs> semakin tersiksa. Bukan semakin mengenyangkan, semakin sem tapi, tapi semakin lama semakin menyiksa badan mereka. Merobekkan lidah-lidah mereka, merobekkan tenggorokan-tenggorokan mereka. Nauzubillah. Dikasih makan <coughs> Tapi merupakan azab bagi mereka semuanya. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya lagi, Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghliyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanannya al-athim. Orang-orang kafir yang gemar berdosa, dia menuki kiamat nanti yang mendidih, mendidih dalam perut mereka. Seperti mendidihnya air yang begitu panas. Naudzubillah. Pohon zakum disebutkan dalam ayat yang lainnya seperti kepala-kepala syaitan. Innaha syajaratun takruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Pohon zakum kata Allah, pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Bagian atasnya seperti kepala-kepala setan. Mereka nanti akan makan dari pohon zakum tadi memenuhi perut-perut mereka. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Setelah itu mereka dikasih minuman dari air yang begitu mendidih. Pohon zakumnya sudah mendidih, sudah panas dalam perut kayak air yang mendidih, dikasih minuman yang panas pula. Sehingga azabnya fokol azab, azabnya luar biasa. Sangat mengerikan para kelak itu. Dalam kondisi Ahlun nar sebesar itu, seraksasa itu. Merasakan azab yang begitu, yang begitu mengerikan. Kalau mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun." La yajri min zakum فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم Hada nuzuluhum yaumatin. Kemudian kalian wahai orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka nanti akan makan dari pohon zakum, memenuhi perut-perut mereka pohon zakum. Lalu mereka meminum air yang mendidih. Mereka meminum seperti minumnya orang yang betul-betul kehausan. Surbalhim. Itulah tempatnya mereka nanti pada hari kiamat kelak. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ngerinya pohon zakum tadi Kata Rasulullah, "Lau anna qatratan az-zaqumi qatarat fi dari dunya la afsadat ahlal ardi ma'aishahum." Fakaifa biman yakunu ta'amah? Kalau seandainya satu tetes saja dari pohon zakum menetesi dunia ini akan merusakkan kehidupan semua yang di muka bumi. Tetes. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang itu makanan dia? Nauzubillahi Begitu mengerikan, begitu menyiksa makanannya ahlun nar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan yang lain yang dikonsumsi ahlun nar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون pada hari ini orang-orang kafir di neraka ini tidak punya teman dekat tidak punya hamim mereka juga tidak punya makanan kecuali dari rislin makanan rislin tidak dimakan kecuali orang, oleh orang-orang yang salah yang kafir. Fatihun ay kafirun. Katanya para ulama, yang namanya ghislin sama dengan resak. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Ghislin, ghassaq maknanya sama. Apa itu? Disebutkan ya yang namanya ghislin masalah min juludi ahlin nar minal qaihi wassadid. Nanah apa ya? Nanah cairan-cairan busuk yang mengalir kulit mereka menetes dari situ yang namanya namah namah cairan yang busuk-busuk, itulah yang dimakan oleh ahlun nar. Yang diminum Kumbilan dari. Ada lagi yang mengatakan ini mau dibahasakan vulgar apa tidak? Tidak ada masalah ya. Ada lagi yang mengatakan mayasilu min furujin nisa'iz zawani wa min natni Semakin menjijikkan, semakin diminum, semakin mengerikan, semakin eh, apa namanya menyakiti mereka dan menyiksa mereka. Minumannya hamim. Hamim. Neraka pak eh, air begitu panas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Mereka nanti dikasih minum dari ma'un hamim, air yang begitu mendidih yang bisa memutus-mutus yang namanya uh, ولا يكاد dan akan dikasih minum dari air nanah dia akan mereguknya mereguknya dan hampir-hampir tidak bisa menelannya sehingga dalam beberapa ayat mereka dikasih minuman hamim jika dikasih minuman ghasaq dikasih minuman rislin, dikasih minuman sodid, dikasih minuman muhl. Muhl, yang namanya muhl itu minyak yang begitu mendidih. Dan muhli yaghli itu putus. Kayak minyak goreng yang berdidih dalam perut. Hingga luar biasa barakallahu fikum kisahan yang ada pada mereka. Ada lagi yang lain. Makanannya mereka ialah api mereka makan api dalam perut-perut mereka ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara." Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara kezaliman, tentunya mereka nanti akan memakan api. Memakan api yang menyala-nyala dalam perut mereka. Makan api dimasukkan dalam perutnya mereka. Kalau mengatakan dalam yang lainnya lagi, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Orang-orang yang menyembunyikan Alkitab yang kalau turunkan. Dan mereka membeli harga yang sedikit dunia dengan kitab suci tadi. Mereka tidaklah makan dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Sudah duri, sudah ini, sudah itu makan api lagi. Semakin membara dalam perut mereka naudzubillah dzalik. <clears throat> Adapun pakaian mereka. Pakaian yang diambilkan dari potongan-potongan api. Api jadi pakaiannya lembaran-lembaran pakaian dari api. Lalu disiramkan air panas dari atasnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar min fawqi ru'usihimul hamim." Orang-orang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api. Dan akan dituangkan dari kepala mereka air yang begitu panas. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat pakaian-pakaian terbuat dari api. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. <clears throat> bukan dalam ayat yang lainnya lagi. Wa taral mujrimina سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار Kamu kelak nanti akan melihat orang-orang mujrimin, orang-orang kafir pada hari itu. Mereka dibelenggu, diikat dalam belenggu-belenggu, dalam rantai-rantai besi. Sarabiluhum min qatiran, pakaian yang menutupi mereka dari qatiran. Qatiran itu semacam tembaga yang diluluhkan dengan api yang panas. Wa wujuhahumun nar. Dan wajah mereka diliputi oleh api yang menyala-nyala. Sehingga Allahul Musta'an, pakaian yang mereka kenakan itu pakaian dari api. Pakaian dari tembaga, dari cairan-cairan yang diluluhkan yang panas. Lalu dituangkan di kepala mereka air yang begitu mendidih Wajah mereka dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. dan tergambar sedikit pun barakallahu hukum ini semuanya. Dan insya Allah akan diteruskan kembali pembahasan tentang adab-adab neraka yang lainnya insya Allah ba'dal asr nanti.